Qala al musannif rahimahullahu taala ya berkata musannif ya semoga Allah merahmati beliau al-kalamu huwa lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i kalam adalah lafaz yang tersusun dan memberi faidah dengan bahasa Arab asyarhu syarah ini syarah Syekh Malik adapun tadi itu matan jurumiyah ya kata Ibnu Anason Haji ya Ibnu Ajurum Syarah bada al-musannifu rahimahullahu bi ta'rifil kalami li anna nahwa li iqamatil kalami ya penulis yang memulai dengan uh, eh, penulis semoga Allah merahmati beliau memulai dengan mendefinisikan kalam ya karena uh, nahwu yaitu mempelajari pembentukan kalam atau kalimat ya fakola fakola maka uh, maksud dari al-kalamu ya saat beliau berkata al-kalamu ya adalah huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan bahasa Arab. Fala buddha an yajtami'a fil kalami arba'atu umurin. Maka semestinya ya terhimpun ya terhimpun dari kalam atau kalimat empat perkara ahaduhuma yang pertama adalah an yakuna lafzan yang pertama harus lafaz ya berupa lafaz. Ai maksudnya sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyati yaitu ada suara ya, dan tersusun dari sebagian huruf-huruf hijaiyah yaitu yang dinamakan lafaz. Yang kedua asani an yakuna murakkaban yaitu harus murakkab tersusun ai muallafan min ini au aksar yang disusun atau ditulis dengan paling sedikit dua kata atau lebih banyak. Asalisu yang ketiga an yakuna mufidan ya harus memberi faidah. Apa maksudnya? Ayah sunu mutakal mutakallimi alaih. Ya. Yaitu orang yang uh, berbicara, orang yang dia uh, eh, metakal apa orang yang berbicara <clears throat> itu diam secara sempurna ya dengan apa yang diucapkannya dan pendengar juga paham ya tidak ada pertanyaan yang muncul tatkala kita mengucapkan kalam tersebut yang keempat ar an yakuna bil wad'i <clears throat> yang keempat adalah dengan bahasa Arab bil wad'i ya dengan bahasa Arab ai bi wad'il arabi bi an yakuna min kalamihim ya yaitu dengan menggunakan bahasa Arab ya karena itu adalah ya perkataan mereka lihat nomor satu ya bisa dilihat di hasyiatus sabban wa syahrul ra'i wa kafrawi di halaman masing-masing. Selanjutnya nahu qaulika al ilmu nafi'un seperti pada perkataanmu al ilmu nafi'un ilmu yang bermanfaat. Ya ini adalah di ada catatan kakinya fal ilmu nafi'un ya maka untuk per, kalam al ilmu nafi kalamun inda nuh an-nuhati ya al-ilmun nafi'un itulah itu adalah kalam dari ya dari sisi ulama nahwu <clears throat> li'annahu lafzun ya karena dia ya memiliki lafaz ya mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah ya dia terdiri dari sebagian huruf-huruf hijaiyah wahia al-alif wal lam wal ain yaitu alif, lam dan ain yang menyusun kata ilmu ya ya al ilmu dan seterusnya wa murakkabun dan murakkab itu litarkibihi min kalimataini Ya, karena tersusun dari dua kalimat al-ula. Yang pertama al-ilmu wasaniyatu nafi'un. Yang kedua adalah nafi. Jadi ada al-ilmu, ada nafi'un. Syarat kedua terpenuhi. Wa mufidun dan mufid li'annahu afada al-ikhbara binaf'il ilmi. Ya karena al-ilmu nafi itu memberikan kabar dengan bermanfaatnya ilmu Ya, jadi mufid, paham kita. Yang terakhir yaitu wabil wad'il arabi ya li'annahu min kalamil arab. Yang terakhir adalah memenuhi syarat dengan biwal biwal il arabi ya karena kalimat tersebut adalah kalimat yang diucapkan dalam bahasa Arab. Contoh yang lain wanahu qaulihi ta'ala wa kallamallahu Musa taklima sebagaimana di surat An-Nisa minal ayah 164 dan Allah benar-benar berbicara kepada Musa wa nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati ya sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya amal itu tergantung niatnya itu merupakan contoh-contoh kalam Ya, innamal a'malu binniyati itu hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari akhrajahu al-Bukhari wal lafdhu lahu dengan lafaznya dan Muslim dari Umar Ibn Khattab. kullun min al jumali kalamun nahwiyun litawaffa litawaffuri asyurutil mutaqaddimati fiha Wahya al-lafzu tarkibu wal ifadatu wal wad'u wal arabiyyu dan uh, setiap jumlah-jumlah ya dari jumlah-jumlah ini yang tadi disebutkan di atas adalah kalam ya secara menurut ulama nahwu ditawaffuri karena memenuhi syarat mutaqaddimah syarat-syarat sebelumnya yang tadi disebutkan ada empat yawahiyya al-lafzu yang pertama al-lafzu yang kedua adalah at-tarkibu yang ketiga ada al-ifadatu atau mufid dan yang terakhir adalah bi wal wad wal arabi jadi lafaz tersusun memberi faedah dan berbahasa Arab itu adalah syarat-syarat yang harus ada dalam kalam Selanjutnya ada tanda bintang tanbihat. <clears throat> Yang pertama, tarakal musannifu ta'rifan nahwi wa nahwu huwa qawaidu yu'rafu biha ahwalu akhir awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Ya, musannif itu melewatkan mendefinisi dari mendefinisikan nahwu itu sendiri. Ya, yang dimaksud nahwu adalah kaidah yang dengannya kita mengetahui ya bagaimana posisi atau keadaan akhir-akhir kata baik secara i'rab atau mabni'nya. Ya, karena uh, Ibnu Ajurrum tidak mendefinisikan apa itu nahwu, tapi langsung mendefinisikan kalam. Ya di sini ditambahkan oleh Syekh Malik. Yang kedua, kharaja biqaulil musannifu eh, kharaja biqaulil musannifi al-lafzu al-isyaratu wal kitabatu wa nahwuhuma. Ya dan keluar dari perkataan penulis yaitu al-lafzu maka keluar darinya yaitu al-isyaratu wal kitabatu wa nahwuhuma. Maka keluar dari makna al-lafzu itu Eh, petunjuk atau tulisan ya isyarat atau tulisan atau uh, yang selainnya dari keduanya itu tidak termasuk lafaz ya kalau ada isyarat ya misalnya hey atau apapun isyarat-isyarat dari gerakan-gerakan tangan atau tulisan ya itu tidak termasuk lafaz walaupun alkitabah ya penulisan itu bisa juga termasuk lafaz karena itu merupakan lafaz yang ditulis ya, jadi tetap kalam ya walaupun seperti buku ini ya, ini adalah kumpulan-kumpulan kalam ya walaupun uh, keluar dari makna alaf don ya, tidak tidak disuarakan ya falatusamma kalaman ya maksudnya tadi ya isyarat dan kitabah itu tidak disebut kalam Wa kharaja biqaulihi al-murakkabu al-kalimatul wahidah. Dan keluar dari perkataan musannif al-murakkab itu kata yang terdiri dari satu kata saja. Seperti Zaidun nama orang. Hal bagaimana koma dia laki-laki telah berdiri. Fala sama kalaman maka contoh-contoh tersebut bukan termasuk kalam. Karena dia terdiri hanya satu kata saja. Ya, wa in uh, wa in kanat lafzan. Ya, walaupun ya wa, walau, walaupun zaidun hal koma ya dan seterusnya itu terucap ya dia merupakan nafas namun tidak murakab ya karena dia terdiri merupakan kata yang menyendiri Wa kharaja biqaulihi al-mufidu al-murakkabu ghairu ghairu al-mufid ya al-murakkabu ghairu al-mufidi nahwu Abdullah wa in qama Zaidun wa kharaja ya sampai sini dulu dan keluar dari perkataan al-mufid itu adalah uh, kata yang tersusun namun tidak memberikan faedah seperti Abdullahi itu nama orang ya ada dua kan Abdu dan Allahi namun tidak uh, disebut mufid karena itu hanya satu atau perkataan in ma'zaidun jika zaid berdiri ya lalu apa ya tidak ada masih belum sempurna ya belum mufid selanjutnya wa kharaja biqaulihi bil wad'i kalamu kalamu ghairil arabi kal ajmi wa nahwihima wa nahwihim ya dan keluar dari perkataan musannif bil wad'i adalah perkataan yang bukan bahasa Arab seperti uh, perkataan non Arab dan semisalnya Ya, selesai pembahasan tariful kalam atau definisi kalam di halaman 12. Barakallahu fikum.